بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نريد التعلم وتعلم الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير من شروط الغسر Kaunu safar tawilan. <clears throat> Di antara syarat gosor, syarat bolehnya seseorang menggosor sholat Kaunu safari tawilan Hendaknya perjalanan yang dilakukan Tawilan perjalanan yang panjang Dan perjalanan yang panjang Kalau hitungan pakai ontah Itu adalah dua hari atau dua malam dua hari atau dua malam ya itu pakai unta dulu kalau ukuran panjang lebar ukuran dulu adalah marhalaten atau sita ta'asar farsah 16 farsah atau dua mar <coughs> kalau hitungan meter sekarang itu adalah 82 kilo atau 84 atau 88 juga ada pendapat seperti itu ya. jadi syarat dasar harus perjalanan-perjalanan yang panjang yang penting tujuannya ya yang dia kehendaki itu tujuan jaraknya adalah perjalanan yang panjang ya tidak harus karena sebagian sebagian memahami bolehnya gosor itu kalau sudah melewati perjalanannya masafah gosor kalau sudah sampai 82 kilo baru boleh gasar tapi kalau masih perjalanan 30 40 kilo 50 kilo 60 masih belum gasar kalau sudah melewati baru boleh gasar ini adalah pendapat pendapat yang salah ini pendapat yang salah ya sebagian orang memahami seperti itu padahal itu adalah pendapat yang salah jadi maksudnya di sini perjalanan itu harus perjalanan yang panjang artinya tujuannya dia. Tidak harus dan tidak benar-benar dia sudah melewati perjalanan panjang. Yang penting tujuannya kemana. Kalau tujuannya antara jarak dia dengan tujuan yang dia inginkan itu adalah perjalanan yang panjang, maka itu sudah cukup baginya untuk menggosor dan juga boleh baginya mengambil ruhsah-ruhsah yang lain seperti jamaah masful huf salah ayam ya mengusap di atas huf tiga hari tiga ma dan begitu juga ruhsatul jama boleh seseorang menjama antara dua sholat ini empat ruhsah yang boleh dilakukan hanya kalau perjalanannya perjalanan yang panjang ya ya artinya perjalanan panjang tadi kita ulangi artinya tujuannya dia dengan ya kotanya dia kota ya ini bukan dihitung dari rumah tapi dihitung dari batas kota jadi kalau misalnya di sini masuk wilayah kota Bangil berarti dihitung hitungan masafa tersebut dari batas akhir kota Bangil dan dari situ dihitung ke jarak kota tujuan kota tujuan bukan bukan ruh rumahnya bukan ya batas kota tujuannya dia dia mau ke Tuban batas kota Tuban awalnya di mana ya, dari batas akhir kota Bangin sampai awal batas kota itu yang dihitung ya bukan dihitung wilayah dalam kota tidak dihitung sudah nah, kalau jaraknya sudah sampai 84 kilo maka di situ dia boleh gosar boleh jamak walaupun tidak sampai melewati 82 kilo. Gitu. Tapi dengan syarat, ya dengan syarat harus sudah keluar dari kota. Karena kalau belum keluar dari kota berarti dia belum dianggap berarti dia belum dianggap musafir. Ya kadang-kadang kan mau pulang kalian ke Jakarta jamak di sini, gosor di sini. Maka itu hukumnya tidak boleh. Kalau sudah keluar kota baru boleh kalian doana mau jauh jauh ini Jakarta atau walaupun mau umroh walaupun ke Amerika tapi selama di sini tidak boleh gosor tidak boleh kenapa karena itu boleh hanya kalau safar karena safar ente safar apa mau safar Nah, mau safar masih mau belum musafir kalau sudah dinamakan musafir baru boleh ini pendapat yang muktamad ya walaupun juga ada pendapat ya ada pendapat Ibn Robi'ah mungkin akan disebutkan di sini kalau tidak salah <clears throat> yang penting pendapatnya Ibn Rabi'ah ya cukup ada niat dan tuju, eh, ada niat dia dan ada tujuan ke kota yang jauh tujuan yang jauh maka walaupun di rumah dia sudah boleh melaksanakan dan mengamalkan rukhsah ya, ada pendapat tapi itu pendapat sangat doa waif nah, min suritil gasar Kaunu safar tawilan. <clears throat> yang faedah pertama berkaitan dengan syarat ini adalah lau fituli safarihi ijtahada wa akhadha bi ijtihadihi. Bagaimana kalau misalnya seseorang melakukan perjalanan tapi kemudian dia tidak tahu perjalanannya ini perjalanan sudah sampai batas dibolehkan dia gosar atau belum kadang-kadang dia pergi ke suatu kota tapi dia tidak tahu jarak kotanya dia dengan kota tujuan apa sudah sampai masa fakoser apa bel Boleh gosar Boleh gosar Kalau tidak tahu tidak boleh. Harus dengan ya yakin. Harus dengan yakin. Ya, jadi Allah ruhsah <coughs> tidak boleh dilakukan kecuali harus dalam keadaan yakin. Ente yakin ente musafir. Ente yakin ente sudah niat gosor ente yakin ente sudah keluar batas dari kota selama hal-hal yang seperti itu diragukan ana sudah keluar dari batas kota ana apa belum? tidak boleh gosar safar ana sudah sampai 84 kilo atau belum? tidak boleh gosar ya, ana e, batas misalnya batas mukim empat hari anak sudah empat hari atau belum? atau niat apa Empat hari atau tidak niat empat hari? tidak boleh gosar dan seterusnya. Harus dalam keadaan ya mungkin. Tapi di sini dikatakan ijtihada boleh dia itihad. <clears throat> boleh dia? Apa arti itihad? Itihad dalam arti di sini adalah at-tahri fi talabil qarina. Berusaha untuk mencari tanda akan perjalanannya dia ini sudah sampai batas yang sudah ditentukan atau belum? Cari tanda-tanda yang dengan adanya tanda itu dia bisa mengambil keputusan dan menetapkan bahwasanya masafahnya dia safarnya sudah masafah gosar contohnya ya dia berjalan dengan mobilnya misalnya tapi dia tidak tahu itu tujuan yang dia lakukan itu sudah sampai masafah gosar atau tidak ya tinggal dikira-kira mungkin dia di waktu di mobil punya kebiasaan zikir selama di mobil dia sih tidak pernah berhenti zikir zikir zikir zikir ya, tinggal dia kira-kira zikir yang dia baca tetap dia ba dia baca ketika dia melakukan perjalanan tersebut dan biasanya kalau zikirnya sampai pada batas ini itu biasanya berarti jaraknya sekian misal ini ya. oh kalau ana sudah baca sholawat ya sudah bacanya 10.000 kali biasanya sudah masafanya masafaga dasar biasanya seperti itu sudah kalau sudah baca sholawat 10.000 kali berarti dia sudah sampai masafah dasar sekarang dia melakukan perjalanan dia tidak tahu tinggal ditanya sudah baca apa belum sholawatnya sampai 10.000 oh sudah kalau sudah jangan langsung oh sudah berarti langsung tidak, diperhatikan dulu bacaannya normal apa enggak. Apa tidak dipercepat? Jangan-jangan bacaannya percepat. Diperhatikan mungkin ada yang lupa ya, tasbihnya yang angka seribu tanda dilihat betul-betul mungkin di situ ya, atau yang biasanya 10 jumlahnya itu bisa jadi malah kurang hanya ada 9 dia mengira itu 10 nah, semuanya diperhatikan setelah pasti baru dia bisa memutuskan wah sudah pasti semuanya bahkan bukan hanya 10 ribu Anda bisa baca 15 ribu sah, sudah berarti ditetapkan bahwasanya perjalanannya dia sudah sampai perjalanan yang perjalanan yang jauh yang boleh gak? padahal dia kan tidak tahu persis cuma dia tahunya dengan ijtihad itu contoh akhada bijtihadi li'anal ghasar wa in kana rusah la yusar ilaiha illa biyakin kama guna Sebagaimana kita katakan, gosor ini termasuk rusak termasuk keringanan yang diberikan kepada musafir. Yang keringan ini, yang keringanan itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan ya yakin. Ya, ila biyakin. Fadlan an-nasi. Maka sangkaan yang kuat. Sangkaan apa di sini? Sangkaan kalau perjalanannya dia itu sudah sampai masa pagoh, gosor. An-nasi yang timbul sangkaan yang timbul dia merasa perjalanannya dia sudah sampai masa fagosor dari mana dia punya perasaan seperti itu an-nasi an ijtihad karena perasaan itu timbul karena ij yaitu tadi dia sudah baca sholawat 15 ribu biasanya 10 ribu aja sudah masa fagosor ya sehingga dia punya perasaan punya sangkaan perjalanannya dia sudah melewati masa fagosor ini contoh perasaan yang ditimbulkan dengan dasar itihad bukan sembarangan ya. Jadi bukan karena oh, dia pergi perjalanan naik mobil, eh ini masa fagoser apa enggak? Oh enggak tahu, sudahlah anggap masa fagoser. Enggak ada iti, sudah kayaknya masa fagoser kayaknya. Itu kan sangkaan kan? Tapi didasari dengan itihad? Enggak, harus ada itihad dulu. Apa itihad? Cari tan tanda. Nah, annas don annasi an ijtihadin aqamahul fuqaha maqamal yakin sama fuqaha diberikan kedudukan seperti kedudukan yang yakin seakan-akan dia itu yakin perjalanannya dia masafanya masafah padahal sebenarnya tidak ya yakin tapi diberi kedudukan seperti seakan-akan dia yakin masafanya masafah ini ya yang disebutkan dalam faedah yang pertama faedah yang kedua Launa wasafar safar ila maudi duna masafah gosar. Jika seseorang melakukan atau niat, niat melakukan perjalanan ke suatu tempat, suatu kota, suatu tujuan, duna masafah gosar. Yang tujuannya dia itu sebenarnya ya di bawah masafah anggaplah 60 kilo belum sampai masafah gosar duna masafah gosar summa nawafi asna safar seperti anak niat ke surah belum sampai mungkin 50 55 ki kilo 50 55 kilo ke Surabaya belum artinya belum boleh anak go tapi di tengah jalan sumana wa fi asna isawar kemudian anak niat fi asna isafar di tengah perjalanan mujawazatahu ila maudi huwa masafa gosar fa aksar di tengah jalan anak niat anak niat dengan niat yang baru anak merubah tujuan anak Ana mau melewati batas Surabaya. Bukan hanya pergi Surabaya, tapi Ana terus akan terus berjalan sampai Tuban. Melewati batas Surabaya. Tapi Ana akan terus berjalan. Ya, sekarang pertanyaannya. Apa boleh Ana goser? Ya. Kalau dihitung misalnya ya, misal kalau dihitung dari rumah sampai Tuban sampai masa Pagoser. Tapi kalau dihitung dari semenjak anah niat merubah niat Anggaplah mana merubah niat di waru. Tahu waru? Tahu semuanya ya. Rupanya suka jalan semuanya ini. Ya, merubah niat di waru. Dari waru ke Tuban misalnya ya misalnya misalnya kurang dari masafah apa yang dihitung dari rumah dari kotanya apa dihitung dari perubahan nih dari Masya Allah pintar semua ya mudah-mudahan tapi tidak baca duluan ya fatida usafarihi min mode tahayyurini jadi awal safarnya dia dihitung semenjak dari berubah niat jadi berubah niatnya di mana di waru. dihitung jadi seakan-akan dia melakukan perjalanan baru dari waru. dari waru ke tempat tujuan yang baru tinggal dihitung situ sampai apa enggak Mas Afagosar kalau masih sampai ya berarti masih boleh gol kalau ternyata tidak sampai ya tidak boleh gosar padahal kalau dihitung dari kotanya dia sampai Tuban itu sudah sampai gol paham ya tidak usah safarihi min maudi tahayyurin niyya fayatarakhas apa ya terakhas boleh dia mengambil ruh rukhsah ingkana bayina dari maudi jika antara tempat tersebut tempat apa itu tempat berubahnya nih niat jika antara tempat berubahnya niat wal maksud sani dan tujuan yang kedua bukan tujuan yang pertama karena tujuan utamanya sebenarnya tujuan pertama Surabaya tapi berubah niat pergi ke bukan Nah, jika antara berubahnya niat dengan tujuan yang kedua itu jaraknya sampai masa fagosar maka dia boleh mengambil ruh rusak. Wa illa falah. Wa illa kalau kalau tidak sampai masa fagosar antara tempat berubahnya niat dengan tujuan kedua, fala berarti fala yatarahos tidak boleh melakukan ruh. Yang ketiga, <clears throat> laukana Limaksadil musafir tarikhan. Tujuan musafir ini sebenarnya ada dua jalan. Ada dua jalan. Kadang-kadang tujuan yang kita inginkan itu memang ada dua. Bisa lewat jalan sini, bisa lewat jalan sini. Yang jalan yang satu lebih jauh daripada jalan yang satunya. Ya, misalnya jalan yang satu lebih panjang dan bisa sampai masafah sampai masafah gosor. Jalan yang kedua pendek tidak sampai masa masafah besar milih mana ya boleh milih dua-duanya ya tapi misalnya kalau dia milih perjalanan yang pendek ya jalan yang pendek tidak sampai masafah gosar boleh apa tidak dia gosar dan jamak boleh gosar apa ya nah boleh maka hukumnya tidak boleh gah tidak boleh gosar tidak boleh jamak tapi kalau dia memilih jalan yang panjang, jalan yang lebih jauh, maka dia boleh gosor karena memang kenyataannya walaupun misalnya sebenarnya ada jalan yang pendek juga ada jalan yang dekat juga tapi dia memilih yang lebih jauh dan kenyataannya dia melewati perjalanan yang sampai masa fagah gosor maka dia boleh gosor boleh jauh <clears throat> dengan syarat apa syaratnya kenapa dia memilih jalan yang lebih jauh Tujuannya apa? Maksudnya apa? Niatnya apa? <clears throat> Kalau niatnya diterima, maka boleh dia melakukan gosar damat. Kalau niatnya dia rekreasi, melihat pemandangan, pernah indah pemandangannya. Jalannya jauh tapi pemandangannya maka hukumnya boleh apa enggak boleh? Kalau kepingin pinter baca dulu baru nanti Hukumnya bu? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau seseorang <clears throat> tujuannya hanya rekreasi. Tujuannya hanya okay. hanya jalan-jalan rekreasi. Tidak ada tujuan yang lain ya. Tidak ada tujuan silaturahmi, tidak ada tujuan ziarah, tidak ada tujuan mau membeli e, barang yang dia beli, tidak ada tujuan untuk menyenangkan teman-teman, tidak ada tujuan mengantar anak-anak, kadang orang tua ngantar ah, anak untuk rekreasi gas murni, rekreasi untuk dirinya. Tidak niat untuk yang lah. Maka di situ ulama mengatakan hukumnya tidak boleh gasar tidak boleh juga jah. karena Ya harus ada niat yang lain. Ya termasuk yang dikatakan oleh ulama ada niat yang lain adalah kalau misalnya dia lagi sakit perlu rekreasi sakit kok rekreasi maksudnya sakitnya di sini sakit apa ya bisa sakit misalnya lagi sumpek lagi apa jenuh belajar misalnya stres maka kalau misalnya katanya dokter oh ini harus senang hatinya ini perlu kesenangan perlu rekreasi nah dia rekreasi niatnya untuk menyembuh menyembuhkan maka di situ dia boleh gosor boleh jah maaf Nah, <clears throat> Tapi kalau tidak ada niat yang diterima, hanya niatnya dia biar boleh gosar itu aja, tidak ada niat yang lain. Kenapa yang milih berjalan jalan yang jauh? Ini kok ada jalan yang pendek? Oh enggak, jalan yang jauh kan enak bisa gosar. Kalau anak jalan yang pendek enggak bisa go, berarti dia tidak boleh gosar karena murni niatnya hanya gosar, tidak ada niat yang lain. Nah, disitulah dia tidak boleh go, ini yang akan kita baca di sini. Jadi ada dua jalan, tawil wa qasir. Ada jauh, ada pen. Wasalaka tawil. Dan dia memilih jalan yang panjang, jalan yang jauh. di tanazuh. Ini tadi. Untuk rekreasi. Fa yakunu gharadan sahihan. Maka niat untuk rekreasi tersebut menjadi niat yang diterima, tujuan yang diterima, maksud yang diterima Lil udul anil qasir ila tawil. Untuk dia berpaling dari jalan yang pendek dari jalan yang dekat dan dia memilih jalan yang <coughs> jalan yang panjang. Yang artinya apa? Fayak sur hina idin. Maka dia boleh melakukan ke kasur. Wakada kadza salaka tawil li diniyin. Begitu juga kalau dia memilih jalan yang lebih jauh karena apa? Karena ada tujuan agak seperti apa? Sekalian ziarah kalau lewat jalan yang jauh ada punya anak punya teman di situ, anak sekalian ziarah. Anak punya keluarga di situ, wasilaturahim. Ya. Au dunyawiyin atau di situ ada tujuan dun. Seperti apa? Kasuhulati tarik jalan yang jauh tapi jalannya eh enak. Jalan yang dekat tapi jalannya ruh rusak. Wa amnihi lebih ah aman ya la insalakahu limujaradil qasar maka tidak boleh dia menggosor sholat ketika dia memilih jalan yang panjang kalau dia hanya niatnya limujarad qasar hanya niat qasar orang yaksid sayan ketika ditanya kenapa ente lebih milih jalan yang jauh ya enggak tahu ya pokoknya sudah jalan yang jauh anda pilih Tidak ada tujuan berarti kan yang penting asal pokoknya ini enggak tahu sudah tidak ada niat sama sekali ya berarti tidak boleh Kenapa? Li'annahu tawwala ala nafsihi tariq min ghairi kharadin mu'taddin bihi. Karena dia memanjangkan atas dirinya jalan min ghairi gharadin mu'taddin bihi tanpa tujuan yang diterima, tanpa tujuan yang dianggap. Ya, kenapa pilih yang jalan jauh? Ya enggak tahu pokoknya nafs milih jalan ini sudah. Padahal ada jalan yang sama-sama bagus, sama-sama aman, tidak ada lebih jauh tidak ada tujuan mau ziarah mau ini tidak ada semuanya sama kok dia lebih milih yang jauh bikin capek dirinya sendiri rugi bensinnya rugi biaya waktunya kan <laughs> tenaganya juga ya, berarti dia dengan itu anggaplah ya orang yang kurang berakal atau bisa anggap kita menyanyiakan waktu menyanyiakan waktu menyanyiakan juga harta kan berarti bukan harta menyanyikan harta buang-buang harta hukumnya haram nah, min ghairi harat mu'tad fahuwa kama law salaka tawil eh, kama law salaka tariq al-ghasir wa tawalahu bi dhahab yaminan wa yasaran dia tujuannya sebenarnya tujuannya ini tidak sampai masafah gosar anggaplah 79 kilo sudah hampir sebenarnya tapi ketika dia jalan dia muter ke kanan ke kiri ada jalan lebar kanan ke kiri jadi kilonya itu lebih bah jadi sampai tujuan sampai 82 kanan kanan kiri muter-muter lah anggaplah nggak usah kanan kiri langsung aja muter-muter tujuh kali jalan lagi muter lagi tujuh kali insya Allah akan sam walaupun ke pun juga bisa sampai muter aja selama-lamanya sampai tinggal satu kilo baru dilanjutkan ke bangil boleh? nah boleh Ya, sama dikatakan seperti ini. Ya itu sama tadi, yang memilih jalan yang jauh tidak ada tujuan sama seperti itu. Anggaplah sama yang seperti mutermu. Tawalahu bidhab yaminan yasaran hatta gota ahli mati sampai betul-betul dia melakukan perjalanan itu sejauh dua mar. Wa fil Mughni dalam kitab Mughni Muhtad dikatakan wa kharaja biqaulihi tawil wa qasir. Keluar daripada apa yang dikatakan tadi ada dua jalan, yang satu panjang, yang satu malokana tawilen kalau sama-sama jauh dua jalan tapi sama-sama jalannya jauh dia lebih lebih memilih jalan yang ini niatnya apa niatnya dia tidak ada niat hanya untuk niat bisa kok boleh gosor Hah? boleh gosor kenapa karena walaupun dia jalan yang satunya ya tetap terus kenapa dia milih <laughs> jalan itu Molokan atau wilen dua dua-duanya ya perjalanannya jauh jalannya jauh fasalakal atwal cuma dia lebih memilih jalan yang lebih jauh walau liharadil qasar fakot walaupun tujuannya dia hanya biar boleh go padahal ya walaupun dia jalan yang satunya ya tetap boleh qasara fihi jasman maka dia boleh go <clears throat> yang keempat manawa safar marhalaten dia niat melakukan perjalanan dua marhala masafah qasar summa anna lahu dhahara ini timbul anna ini timbul lahu baginya ba'da mufaraqatil umran setelah melewati kotanya dia setelah melewati keramaian ya batas kota lah anggap apa yang timbul timbul an yahim apa yahim wa huwa man la yadri aina yatawajjah yaitu orang yang melakukan perjalanan tanpa tahu kemana tuju nah, orangnya dinamakan haim fiilnya hama yahimu fahuwa imun jadi nanti mau kemana Allah alam penting jalan aja sudah ini haim boleh gosar tidak boleh gosar tanpa karena tujuannya tidak jelas yang karena tujuannya tidak jelas tidak diketahui tujuannya ini sampai apa ndak batas masa gosar kan kita lihat tujuannya bukan kita lihat hakikatnya dia sampai apa ndak perjalanan ndak tujuannya mana Jakarta oh sampai tujuannya mana Surabaya oh ndak sampai dilihat tujuannya nah, ini tujuannya mana ndak tahu yang penting muter-muter aja sudah tidak boleh gosok tidak boleh jamak kecuali kecuali apa Nah, kecuali kalau sudah jelas dia jalan dan kenyataannya sudah lewat masafah baru dia boleh gak? Karena sudah kenyataannya sudah pasti dia ngelewati masafah selama belum melewati batas itu selama itu juga dia tidak boleh geser, tidak boleh itu haim nah sekarang anak niat mau kemana ya anak niat mau ke Tuban misalnya ya habis sampai di jalan anggaplah di mana di Porong Tuban buat apa juga sih tidak jadi sudah terus mau kemana sekarang ya sudah jalan aja sudah nah ini artinya niat menjadi haim tapi di tengah jalan setelah keluar dari kotanya dia apa hukumnya nah, au yarji masih ada jawabannya lagi ini ada per, keadaan yang lain ya yang penting tujuannya kita katakan ya di sini tarah khas boleh dia melakukan ruh rusak kita panjang kita baca dulu au yarji idza wajada gharadahu atau dia berniat akan dia pulang kembali ke rumahnya kalau dia sudah mendapatkan hajatnya tujuannya au yukim qabla qad imar halaten atau dia akan niat menjadi mukim tinggal empat hari atau lebih sebelum menempuh perjalanan mar haraten tarakhas boleh dia melakukan rusak ila an yukim sampai betul-betul mukim lin iqadi sababi rukhsah fi karena sudah diperbolehkan baginya untuk melakukan roh faham ya anak ulangi lagi jadi tadi anak niat kemana ketuban ya sampai porong anda berubah niatnya. Tapi bukan berubah dari niat tujuan tertentu ke tujuan tertentu. Berubah dari niat-niat pergi ke tujuan tertentu menuju tempat yang tidak tertentu tidak tahu mau kemana tidak jadi ketuban mau kemana ya tidak tahu sudah jalan aja dikatakan tadi boleh gosor kenapa ketika dia sudah keluar dari kota sudah diperbolehkan dia goser, dia boleh jamak juga goser boleh jamak juga jadi artinya bolehnya dia gosor dan jamak tidak dihalangi karena sebab niat niat haim tadi itu ya. Begitu juga yang tadi. Niat ke Surabaya. Tapi dalam hati. Tapi kalau misalnya eh, niat kemana tadi? Ke Tuban. Tapi misalnya di Surabaya Anda mendapatkan hajat Anda. Anda tidak jadi ketubannya. Tapi Anda niatnya sebenarnya ketuban. Misalnya, misalnya Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan di Surabaya, Anda mau balik boleh? Boleh tadi ya. Dikatakan boleh. Sampai kapan? Sampai betul-betul dia itu mendapatkan hajatnya. Kalau misalnya betul-betul dia mendapatkan keinginannya yang dia inginkan di Surabaya, maka sudah berarti kan dia punya uang. Berarti semenjak itu sudah tidak boleh gosor, tidak boleh jamak karena perjalanannya belum sampai masa apa? gosor. Ya fokus ya. Fokus apa enggak? <clears throat> kedua itu kedua ya. Ketiga apa tadi? Anyukim qabla qad imarhalatin. Anak niat tadi pergi kemana? Tuban. Boleh gosar, boleh jamak? Setelah anak keluar kota, boleh gosar. Setelah keluar kota, boleh gosar, boleh jamak. Di porong, di waru, anak boleh gosar, boleh jamak. Sampai di waru, misalnya, berubah pikiran, sudah. Anak nanti niat pergi, eh, anak nanti niat ketika masuk Surabaya, anak mau tinggal di Surabaya lima hari atau lebih, lima hari lah maka ketika itu anak boleh kasar boleh jamak sudah niat sudah niat mau mukim lima hari boleh kasar boleh jamak loh boleh kasar boleh jamak <laughs> di kitabnya boleh ya kalau hanya niat tapi belum sampai tujuan maka tidak boleh kasar, tidak boleh jamak sampai betul-betul dia sampai Surabaya dan kemudian dia niat tinggal di Surabaya empat hari lebih baru ketika sampai di Surabaya dia tidak boleh gosar, tidak boleh jamak. Tapi selama masih di perjalanan, masih di waru, dia masih boleh gosar, boleh ya, karena masih belum ada ikoma, masih itu niat. Niat itu pun belum ada niat pada tuju tujuannya, belum sampai kotanya. Naam, ingkana mantor alahu an yahim kembali kepada Haim tadi. Iya. Jika manka ka alahu an yahim jika orang yang tadi niat berubah menjadi haim asian bidarik dianggap maksiat dengan hal tersebut imtana'a alaihi tarahus maka diharamkan baginya untuk mengambilkan ruh mengambil so. min sorot min surutil gasar qasdu diin ma'lumin min haisul masafa jadi ini sudah yang anak jelaskan tadi syarat gasar itu harus ada tujuan tempat tertentu yang maklum yang diketahui min haisul masa dari masafahnya jadi tujuan itu mau kemana sudah harus tahu kalau tidak tahu berarti ha haim haim tidak boleh gasar tidak boleh jah jadi harus tahu oh anak kesini oh anak kesini setelah tahu di dilihat tujuannya dia sampai masafah gasar atau belum kalau belum sudah tahu jelas tapi belum belum sampai ya berarti tidak boleh gosot, tidak boleh jah. Dia sudah menentukan tujuan anak ke sini dan ternyata memang tujuannya dia jah. Maka keluar dari kota dia boleh gosot, dia boleh jah. Emang. Min haisul masaf. Bi an ya'lam yang sekiranya dia tahu. Anna masafa tahu marhalatan. Perjalanan dia itu ya sampai dua marhalah. Fa'aksar atau lah sawaun kana muayyan baik tujuannya dia itu tujuan yang muayyan kabaitin magdis tertentu ditentukan mau kemana mau ke Baitul magdis mau ke Masjidil Haram Mekah mau ke Masjidil Nabah mau ke Jakarta misalnya keluar bah Batang ziarah keluar Batang mau ke Bogor misalnya ke ke Empang jelas kan tertan tapi kadang-kadang ada yang tidak jelas Anda mau kemana ente pergi Anda mau ke Jakarta kemana ke Jakarta tidak tahu pokoknya ke boleh boleh walaupun tidak jelas mau kemananya yang penting tujuannya dia sudah sampai masa faga ya. ini yang dikasbutkan sini kabaitin magdis oh hai rumah ayan Sam. mau pergi kemana mau ke Sam Sam itu surya Yordan Hah? surya apalagi Yordan apalagi Sam nah ini Yordan sama surya jadi mau kemana itu? Nah, tahu anak ke Sam, imah ke Yordan, wa imah ke Suriah. Misalnya, boleh gosar? Yang jauh kan? Ya, boleh hukumnya. Mana tadi? Air rumah yang ke Sam. Yang keenam. Lau safarata bi'un ma'amat bu'ih. Jika ada orang melakukan perjalanan tapi hanya dia tabi. Apa tabi? Ngikuti aja. Hanya ngikut? Jadi hanya mengikuti orang lain di kemana orang lain tersebut ya dia ikut. Tidak tahu kemana tujuannya. Yang penting dia i. Kazaujatin ma'azaujiha. Ya. Warakikin ma'asayidihi. La yajus lahu tarahus qabla sairi marhalaten. Ya contoh seperti itu. Tidak boleh dia melakukan gosor mengambil rusos sebelum dia melewati dua mar Paham ya? Mungkin kalian bisa jadi ikut guru kalian. Mau kemana? Ikut aja. Nggak tahu tujuan guru kalian kemana? Tidak tah? Tahu. Yang penting kalian ikut guru kalian. Boleh gosar, boleh jama? Boleh. Hah? Apa? Boleh gosar? Jawabannya cuma boleh, tidak boleh, boleh. Ini kok panjang nih. Kita katakan tidak bo, boleh. Nggak boleh. Kecuali harus tahu. Kecuali dia tahu. Ya kalau tidak tahu tanya. Kalau tidak ditanya sudah, tapi tidak mau jawab dia ya, sudah rahasia. Yang penting kejutan. Ya, misalnya. Jadi tidak jelas mau kemana, ya dan dia tidak diberitahu maka selama itu dia tidak boleh gosok ya boleh jamak sampai benar-benar tahu tapi dia bisa tahu misalnya kalau orang yang dia ikuti ternyata di waktu sholat go ya, kan ketahuan sudah oh ini kok gosok oh, berarti perjalanan ya jauh ya, walaupun tidak dikasih tahu tapi jelas sholatnya itu menunjukkan perjalanannya jauh ya. atau memang kenyataannya sudah melewat kemana tidak tahu tapi terus jalan sampai betul-betul melewati melewati walaupun masih tidak tahu maka sudah jelas dia sudah melewati masa fagosar maka dia ketika itu sudah boleh gosar boleh ja nah jadi artinya yang tidak boleh itu selama belum melewa melewati dan selama dia tidak ta tahu laijus lahu tarahus tidak boleh dia mengambil rukhsah qabla sayri marhalaten sebelum perjalanan dua marhalah amma ba'dahuma Adapun setelah dua marhala fayajuzu maka hukumnya boleh. Ya, setelah melewati boleh karena sudah jelas. Hatta law fatahu qabla sayri marhalatin. Misalnya pun dia ketinggalan sholat, fatahu ini ketinggalan sholat. Ini sebut, nanti akan sebutkan ketinggalan apa? Dia ketinggalan qabla sayri marhalatin. Sebelum perjalanannya dia sampai dua marhala. Ya, ketinggalan ketinggalan apa? Sholat tun ketinggalan sholat sholat yang mana rubaiyatun yang jumlahnya empat kenapa kok harus yang jumlahnya empat rakaat nah karena yang boleh digosor yang jumlahnya empat jadi ketinggalan sholat jadi dia mau kemana tidak dikasih tahu yang penting ke arah barat aja maka di tengah jalan dia lupa tidak so sampai keluar waktunya terus jalan lagi sampai melewati masa faga kemudian dia mau meng kodok sholatnya apa boleh menggodok sholat dengan menggosor apa harus itmam empat rakaat maka hukumnya di kitab sudah jelas tadi ya hukumnya bo boleh walaupun misalnya pun hatta ini sampai-sampai dia ketinggalan sholat yang sholat itu dia tinggal kapan sebelum sampai dua marhalah kemudian dia melewati dua marhalah dan mau mengkodok sholatnya maka dia boleh mengkodoknya kodoha maksurah dia boleh mengkodoknya dengan go li'annaha fa'itatu safari qasrin karena itu sholat kodok yang ketinggalannya di safar dan di kodoknya pun di safar jadi kalau kalian mau mengkodok sholat kalian dan mengkodoknya di safar boleh apa ndak kalian mengkodoknya dengan kosor? Hah? Punya tanggungan sholat kalian kemudian suatu waktu dia kalian safar di kodok sholat kalian tapi goser. kenapa tidak boleh karena ketinggalannya bukan di ketinggalan di sini habis itu safar di safar mau di kol harus dua harus dua rokah harus apa enggak harus sholat subuh ya harus dua rokaat masa empat rokaat artinya harus id enam ya kecuali kalau ketinggalan bagaimana kalau misalnya anak inget waktu safar dulu pernah ketinggalan sholat tapi belum dikodok nanti anak mau safar lagi mau anak kodok di waktu safar biar anak boleh gosor nanti juga Hah? kalau niatnya safar lagi cuma niat untuk menggosor maka hukumnya ndak bu kalau ada niat yang lain baru Hada idalam lam ya'rif. hada in lam ya'rif min awali safar. Hada ini hukum ini hukum apa tadi? Hukum tabi tidak boleh gosap dan jamak kalau dia ngikuti orang lain tidak tahu tujuannya kemana. Tidak boleh gosap, tidak boleh jamak sampai betul-betul kenyataannya melewati dan ya dua merhala. Ya ini kan hukumnya tadi. Itu berlaku ilam ya'rif kalau dia tidak tahu min awali safar dari awal safar dia tidak tahu anna matbu'ahu yaqta'uhuma bahwasanya matbu'ahu orang yang diikuti itu yaqta'uhuma apa perjalanannya sampai menempuh dua marhalah fa'in arafa dzalik tarakhas kalau dia tahu walaupun dia ngikut tapi dia apa? tahu orang yang diikuti ini perjalanannya perjalanan jauh jauh walaupun dia hanya ngikuti aja nah tapi dia tahu dari mana dia tahu ya tadi itu imatanya atau ngelihat ya gosor ya sholatnya gosor nah, ya, baru kita katakan boleh tarahasa min ibtidai safar min ibtidai ya min ibtidai safar dari semenjak dia memulai safar mulai safar ya sudah dianggap musafir belum bukan di rumah tapi ya, ya. wa inim tana'a alal madbu at walaupun sebenarnya bagi orang yang diikuti itu tidak boleh gosor Kenapa tidak boleh gosor? Ya ada mihorat sahih. Misalnya tidak ada tujuan yang ter karena misalnya ya mau ngerek rekreasi aja kan ente ngikuti aja dia aja aja, nggak tahu tapi tujuannya kemana ya jadi hanya ngikut orang orang ini tujuan di hatinya mau rekreasi berarti kan nggak boleh gosor boleh apa enggak nah, yang matbu yang tabe boleh boleh gosor kalau dia tahu yang penting tujuannya ke Jakarta misalnya. Tapi tujuan yang ke Jakarta ini mau rekreasi. Jelas ya. Berarti boleh gosot, boleh ya. Walaupun sebenarnya orang yang diikuti tidak boleh gosot, tidak boleh jamak karena niatnya hanya saja. Auli isyan atau malah niatnya malah mak. Tapi ente hanya ikut aja, enggak niat maksiat ente li ada misarayani maksiatihi alaih karena ma niat maksiatnya dia itu tidak mengalir atau tidak menular kepada orang yang mengikuti walau ra'amat bu'ahu al-alim yaksur au yajma jadalah tarahus ini yang anda katakan tadi kalau misalnya orang yang mengikuti itu mengikuti itu melihat orang yang diikutinya itu sholat dengan gah gasar Jelaskan Atau sholat dengan jam? Maka boleh? Boleh kasar. Tapi harus yang diikutinya orang alim. Jangan nanti ya orang ngikuti orang sembarangan. Uh, ini gosar. Langsung ikut ga? Ketika ditanya mau kemana? Ke Surabaya. Cuma ke Surabaya aja, iya. Kok gosar? Lo memang boleh kan gosar? Nah boleh harus 82 kilo. Oh, anak kira 20 kilo sudah boleh gosor nah, kalau ndak ah ndak alim jadi harus ngerti yang di itu ngerti apa ndak nah, nanti takutnya dikira dia boleh gosor padahal kenyataannya dia tidak boleh nah, kalau dia melihat orang yang diikuti itu dan orang yang itu orang ngerti alim yaksur ternyata menggosor orang ngerti ini berarti pasti nah, perjalanannya pasti ya au yajma atau ya ngelihat kok jamak ini jamak ini boleh apa enggak kalau belum sampai masa gosor Surabaya Hah? berarti kalau orang jamak menunjukkan perjalanan jauh apa enggak ini kan sebutkan kalau dia melihat orang yang diikuti itu gosor atau jamak jazalahu tarahus berarti dia boleh rusak berarti menunjukkan apa jamak itu sama dengan gosar tidak boleh jama' antara dua sholat kecuali kalau perjalanannya jauh ya cuma kalau gosar tidak ada khilaf tidak ada pendapat yang lain tapi kalau jama' ada khilaf ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan madhab syafi'i hukumnya tidak membolehkan yang muktamad madhab syafi'i tidak membolehkan ya jelas ya jadi madhab syafi'i yang utama jangan itu dikira wah boleh jama' karena Surabaya memang anak sendiri sering jama' memang tapi anak tidak berfatwa kalau ke Surabaya boleh ya fatwa harus dengan yang mau tamat anak tidak mengatakan boleh kalau orang tanya harus dikatakan yang mau tamat yang mau tamat dalam mazhab syafi'i tidak boleh jama' walaupun cuma walaupun ke Surabaya artinya karena apa belum sampai masa fagah Asal. Cuma kalau ente mau ente kasih. Ada pendapat yang lain terserah ente. Anda tidak nyuruh ya. Ya, kalau ente mau betul Tapi anda tidak nyuruh karena kalau ternyata itu salah pendapatnya misalnya ente mau mengikuti pendapatnya orang yang salah. Ya, kalau misalnya orang itu masuk neraka ente mau ikut juga. Jadi itu hanya ya, penyampaian aja. Ada pendapat yang membolehkan terserah. Maka di sini katakan walau qabla sayri merhalaten, walaupun belum melewati dua mar li'anna kayak dulu ala tuli safar karena gosernya orang yang diikuti atau jamaknya menunjukkan bahwasanya safarnya safar bi khilafi ma idza ra'ahu yu'iddu zadan kasiron dilihat orang yang diikuti itu menyiapkan bekal yang banyak pakai bawa koper kopernya tiga besar-besar ini mau kemana ini sudah alamat kan tanda bahasanya ya. boleh apa enggak gosor jama tidak boh tidak boleh karena bisa jadi hanya titipannya orang padahal mau kebangil aja kan <laughs> kan bisa jadi gitu bisa jadi tasnya kok kosong macam-macam kan ya. jadi tetap tidak menunjukkan perjalanannya dia perjalanan yang jauh hanya bawa koper banyak besar-besar nah, menunjukkan bisa jadi ada tujuan yang lain itu nah ini artinya eh, idza ra'ahu yu'idu dari kasiron masaran. illa in halab ala dhanni annahu lituri safar kecuali dia yakin atau dia punya sangkaan yang kuat ini sangkaan kuat ini bukan kosong sudah anak lihat kok semuanya isi baju baju-baju semuanya numpuk bajunya siapa jangannya bajunya orang enggak bajunya dia sendiri bukan baju dagangan enggak bajunya dia sendiri tidak dagangan ya, berarti dia ya, yakin ini berarti perjalanannya perjalanan yang kok muskilah tinggal tanya aja mau kemana kan sudah oh mau ke Jakarta oh berarti boleh gosar ya kok ruwet ngeliat barangnya aja yu'idu zadan zaidan illa in halab ala dhani nahul itu di safar wala ibra bi niyati tabi sayra marhalatan duna madbu'ih jadi kalau misalnya orang yang diikuti boleh uh, dia niat misalnya niat melakukan perjalanan dua marhalah, tapi matbunya tidak tahu, maka matbunya tidak boh, karena tidak tahu dia. Ya walaupun yang tabi ini boleh. Ya ibra, dia anahutah tak khari, Karena dia tabi itu di bawah kekuasaannya dia. Dia mau kemana? Dia ngi ngikut. Faniyatuhu kal ada, Niatnya tabi ini niatnya tabi berarti bukan niatnya matbu tadi ya. Niatnya tabi, niat orang yang mengikuti itu tidak dianggap. Jadi diajak ente sama teman, ayo ikut anak mau kemana? Ya sudah ikut aja, ente tidak tahu mau kemana. Ah kalau gitu anak niat, anak mau pergi tempat yang jauh, biar anak boleh. Padahal yang ngajak tidak bilang pergi ke tempat yang jauh. Tapi ente, wah ah, pokoknya niat pergi. Apa manfaat dia niat pergi tempat yang jauh? Nah, manfaat. Kenapa? Karena dia hanya ngi misalnya oh ah, anak niat tapi ternyata dibawa ke tempat yang ya tetap dia ngikuti dia kan ya tahta kahri dibawa kekuasaannya faniyatuhu hukal adab niatnya dia sama aja tidak ah, tidak ada <clears throat> walau nawal madbu al lam yasbut hukmuha littabi wa in alimaha sekarang ada orang pergi ke Jakarta perjalanan jauh apa kalau dari sini jauh ya pergi ke Jakarta bisa kalau dari Bogor kan deket kalau dari sini jauh pergi ke Jakarta di waktu di Jakarta dia niat tinggal di situ misalnya misalnya dua hari tiga hari ya boleh gosok boleh jamak kalau dia berubah niatnya anak niat tinggal di Jakarta ini empat hari lah Ana pergi sampai di Jakarta hari Senin. Ana pulang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pulang Jumat. Pulang Jumat. Nyampe Senin. Niat pulang Jumat. Boleh gosar, boleh jamak? Hah? Apa? Jumat nyampe. Jumat siang nyampe. Anggaplah Jumat pagi, nak apa ya terus uh, eh Senin ya nyampe Senin nyampe Jumat pulang Senin pagi nyampe Jumat siang pulang boleh apa enggak itu biar kalian tahu kalian ini batas yang tidak boleh ini kalau niat berapa hari berarti itu boleh apa tidak boleh Hah? berarti ya Senin nyampe dihitung Selasa Rabu Kamis Jumat berarti boleh apa tidak boleh Anda katakan hukumnya boleh ya hukumnya boleh kenapa Anda katakan bukunya boleh hari di waktu datang dan hari di waktu pulang tidak dihitung berarti yang dihitung Selasa, Rabu, Kamis Jumat dia pulang, tidak dihitung hari Jumat. Berarti niatnya, berarti dianggap dia mukimnya niatnya tiga hari. Karena hari datang, hari pulang tidak dihitung. Nah, kecuali kalau dia nah hari Sabtu. Kalau dia niatnya hari Sabtu, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak dihitung. Tapi sudah empat, boleh? Ya boleh. Ya kalau Jumat boleh. Walaupun Jumatnya di akhir asar, anak asar habis sholat asar baru pulang sekalian anak gosor asarnya eman ya kalau pulang sebelum asar misalnya jadi berapa datang ke Jakarta duhur hari Senin duhur gosor dihitung itu duhur hari Senin datang gosor Selasa gosor Jumat eh, Rebu Kemis gosor sampai Jumat sore sholat asar gosor berapa sholat berapa sholat ya memang banyak karena banyak itu anak nyuruh ngitung kalau tidak banyak anak ngitung sendiri berapa hari apa itu tadi mau dihitung dah yang penting satu hari lima sholat ya jadi dihitung selasa lima selasa rebu kemis sudah lima so berarti jumlahnya berapa 15. hari Senin ditambah Ya, tapi itu yang sholat yang mana ini? Masa semua sholat lima waktu digosar? Maghrib <laughs> tidak digosar, subuh tidak digosor. Berarti setiap hari tiga sholat, tiga kali tiga sembilan. Ditambah duhur Senin, asar, isya tiga juga sama berarti dua belas. ditambah duhur Jumat ya tidak usah sholat Jumat musafir kan sudah bosan kan asarnya ditambah gosar, berarti berapa? Hah? 15 sholat Ya, jadi maksimal 15 sholat dia boleh gosor kalau ditanya berapa sholat yang boleh jamak nah, baru dihitung semua berarti berapa sholat 15 gosar, berapa sholat boleh jamak tiga hari tadi lima waktu 15 eh, 15 sholat ya tambah duhur Senin duhur asar duhur asar maghrib isya 4 tambah 4 berapa 19 tambah lagi subuh duhur asar berapa 22 22 sholat Anda tidak bilang 22 kali jamak ya karena subuh tidak dijah subuh aja jangan dijamak anggaplah dua kali dua puluh dua kali so sholat jadi kalau dia sampai niat mukim di satu tempat yang jumlah sholatnya dia ketika mukim tempat itu dua puluh tiga sholat berarti nggak boleh go juga tidak boleh ya kalau jumlah mukimnya dia sholat jum, eh, jumlah sholat yang dia selama mukim di situ masih dua puluh dua atau ku kurang berarti dia boleh gosar boleh jamak jadi tinggal anak boleh gosar apa jamak ya niat berapa hari tinggal hitung sholatnya nanti nanti berapa kali kalau jumlah sholatnya 22 masih boleh di atas itu tidak boleh mana tadi walau nawal madbu alikama <clears throat> lam yasbud hukum li Ya, jadi berkaitan dengan itu tadi masalah niat ikomat, niat mukim. Jadi dia niat di Jakarta misalnya, dia niat dua hari, tapi di tengah-tengah dia niat di Jakarta, dia merubah niatnya mau tinggal seminggu. Semenjak dia merubah niat, maka dia tidak boleh lagi gosor, tidak boleh lagi ya. karena dia sudah niat seminggu tinggal di situ tanpa keluar dari kota itu ya, tanpa keluar. Ini siapa yang niat? Ini yang niat mat matbu. Ini kan niat matbu. Bagaimana kalau tabiknya? Tabiknya kan ngikuti. Apa dia tidak boleh gosok, tidak boleh jamak juga? Tabiknya, eh, matbu'nya tidak boleh gosok karena sudah niat tinggal di situ seming tabiknya. Baca dulu. Nah, eh? tabiknya apa? Lam yasbut hukmu halit tabik. Tidak berlaku hukum tersebut untuk tabik. Artinya tetap boleh gosor, tetap boleh ja jamak walaupun matbu'nya niat iqamat lebih daripada empat ha wa in alimaha walaupun matbu'nya ini tahu kalau misalnya tabiknya ini niat seminggu fayajus lahu tarahus maka tetap boleh baginya untuk gosor dan jamak anna safar izan aqat la yang goti ila bil karena safar kalau sudah terjadi kalau sudah ada artinya tidak akan putus illa bil iqamah kecuali kalau dia mukim mukim empat hari lebih dia kan belum masih dua hari au niatiha atau dia niatmu walaupun niatnya dua, baru dua hari mukimnya tapi sudah niat seming sudah tidak boleh dia walam yujad wahidun minhuma ini tidak ada tidak tidak mukim empat hari tidak juga niat iqamah kalau matbu tadi dia tidak boleh kosor karena sudah nih niat karena tabi matbunya ndak tabinya tidak nih tidak niat wa anil halabi tapi disebutkan oleh Imam Halabi wakat yukal tapi bisa kita katakan juga niatun matbu niatun li tabi kan tabi ini ngikuti kalau tak matbunya niatnya seminggu tinggal di Jakarta ya berarti otomatis nya akan tinggal seminggu Ya, maka Imam Halabi mengatakan kita katakan saja niatnya matbu sama dengan niatnya niatnya tabi sama dengan niat matbu. Berarti kalau tabi tidak boleh, matbunya juga tabinya juga ada fayam bahi Taklid al-mas'alah bihalati jahal. Nah, mestinya katanya ditafsil dulu. Apa tafsirnya? Ai ida jahala niatan matbu. Itu dia boleh gosar, boleh jama bagi ta, bagi tabe kalau dia tidak tahu niatnya matbu niat seminggu dia tidak tahu Niat nyangkanya dua dua hari tahu-tahu berubah niat madbuknya berubah niat sampai tinggal seming karena tidak tahu maka si tabik boleh gosar boleh jama sampai betul-betul lewat empat hari ya, tapi kalau dia tahu ya tidak usah boleh gosar boleh jama, kan dia tahu bahasanya madbuknya niatnya seminggu dan dia ngiku ya berarti tidak boleh gosar tidak boleh jama ini makul ini lebih masuk ah akal wa an ibni qasim annahu yalzam at-tabi'i adama qasarahu min waqti niyati iqamatin madbu Ibnu qasim bahkan menyebutkan menegaskan bahwasanya tabi itu harus mengulang sholat yang dia kosor yang dia lakukan sholat tersebut semenjak merubah niatnya mad madbu. Madbu merubah niat tinggal di situ seminggu tapi tabi tidak tahu sholat sholat sholat go harus diulang Katanya siapa? di nah, nah, anal ibrah bihi. Karena yang dilihat adalah matbu'nya, bukan dilihat adalah ta. Yang ketujuh. <clears throat> Yang gote asafaru biniyati ruju ila watanihi. Akan terputus safar seseorang. Bu artinya tidak lagi dianggap safar kalau dia niat pulang ila watanihi ke kotanya dia kalian misalnya kalian mau kemana Tuban ya kemudian kalian pulang di tengah jalan kalian boleh gosor boleh jamak apa enggak nah di tengah jalan kalian pulang di tengah jalan kalian gosor apa jamak apa boleh apa enggak boleh nah boleh ini dikatakan yang gotik safar biniati rujuk kalian niat pulang apa enggak Hah? Kok boleh kenapa? Padahal dikatakan tidak dianggap safar lagi kalau sudah niat pu pulang ke rumah ila watanihi, tempat tinggalnya dia. Boleh apa tidak boleh berarti? Tidak boleh. Hah? Anak katakan tidak boleh misalnya tapi banyak yang melakukan. Ya. Anak katakan boleh ya kenyataannya memang boleh kenyataannya boh Lo ini kok tidak boleh nah ini harus difahami nah, anak katakan gini kenapa karena memang ada sebagian yang memahami salah bahkan dia juga ustadz ini asatid tulab ilm ini tapi dia memahami seperti itu jadi ketika kita mau sholat bareng dia tidak mau jamak tidak boleh gosor ketika pulang itu kenapa karena kita sudah niat pulang tidak boleh gosor yang gotik safar biniati ruju nah, maka yang benar itu tidak boleh gosor tidak boleh pulang eh, tidak boleh gosor tidak boleh jamak kalau dia niat pulang kalau dia niat pulang itu di perjalanan belum sampai tujuh tujuan itu kan tadi niatnya kemana Ketuban, baru ente di niatnya ketuban kan sampai di Porong boleh gosor apa boleh jamak gosor jamak boleh kan sampai di Waru boleh geser apa boleh jamak sampai Surabaya boleh apa enggak Hah? boleh apa enggak boleh kan boleh sampai di Surabaya ah enggak usah enggak jadi anak ketubannya pulang aja paham ya pulang aja pulang boleh geser boleh jamak enggak boleh sudah perjalanan pulang enggak boleh kenapa karena dia niat pun dia sampai mana ya Gersik belum masafa gosor sampai sedayu, habis gersik sedayu. ya Insya Allah sampai masafa tapi belum Tuban sampai sedayu, ah anak tidak jadi ketubannya. anak mau pulang aja padahal sudah sampai masafa gosor tapi dia niat pulang boleh selama pulang perjalanan dia gosor jamak boh yang mau tamat tidak boh ya. yang mau tamat tidak boh jadi fahami itu ya tidak boleh dia gosok dan jamak kalau dia niat pulang tidak jadi pergi ke tempat tujuan yang dia inginkan tidak jadi niat pulang di tengah jalan baik yang muktamad baik dia niat pulangnya itu di tengah jalan sebelum sampai marhalaten atau bahkan walaupun dia niat menggagalkan ya tujuannya dia padahal sudah perjalanan sampai dua marhalah tapi dia menggagalkan niat pulang tidak jadi maka tetap yang muktamad walaupun ada pendapat yang muktamad dia mulai semenjak itu tidak boleh lagi gosok dan tidak boleh lagi jah ya, ya ini yang kita baca biar difahami dengan jelas yang goti safar biniyati ruju, safar akan terputus kalau dia niat ru ila watanihi ke tempat tinggalnya dia walau min marhalatin alal muktamad walaupun dia niat dirujuk padahal sudah sampai dua marhala alal mu'tamad kama fitufa tufa wa nihaya wa rajaha fil fatah Fathul Jawad kitabnya Ibn Hajar juga wa syarhi Rad wa Ramli juga fi syarhil Bahja dalam kitabnya Syarhul Bahya adam inqita'ihi ila idza min kurbin tidak terputus safarnya kecuali kalau dia menggagalkan tujuannya dari jarak yang dekat tapi kalau sudah melewati masa gosor kemudian dia menggagalkan tujuannya dia tetap boleh gosor boleh ja jama tidak putus safarnya Kama la yadur niyatur rujuk li ghairil watan mutlaqan ittifaqan. Sebagaimana juga tidak bermasalah kalau dia niat pulang bukan niat pulang ke tujuannya tapi niat pulang ke kota yang lah bukan niat pulang ke rumah. Dari sampai Surabaya niatnya ke kemana tadi? Ke Tuban. Dia merubah ah tidak jadi nah mau ke Malang aja. Boleh? Boleh. Walaupun dia kembali tapi bukan kembali ke rumah, kembali ke kota lah Nah, tidak masalah. Bal qala bukini wal iraqiyun. La yadur mutlaqan walau liwatanihi. Nah, ini pada pendapat yang tadi mengatakan bahwasanya tidak masalah walaupun dia niat pulang ke tempatnya dia selama belum sam sampai dikatakan yang Bukini Iraqiyun juga mengatakan boleh gosar boleh ja wa hadza fi niyyati ruju' qabla usulil maqsad itu semuanya kalau dia niat kembali pulang sebelum sampai tujuh tujuan. Amma ba'dahu kalau sudah sampai tujuan, sampai Tuban, kemudian dia niat pun pulang. Faya terahas, maka boleh dia ruhsa ruhsa walaupun sudah niat pulang, walaupun dia belum bergerak pergi. Malam yanwi iqamatan taqta usafar selama dia tidak niat mukim di tempat tersebut yang memutus safarnya dia. Niat mukim berapa hari? Empat hari atau lah kecuali kalau niat tinggal di Tuban empat hari atau lebih baru ingkotok safar. Wa wal karim wa kharaja watanihi ghairuh keluar dari tempat tinggalnya dia kalau kota lain fayatrahas maka boleh dia rukhsah wa inda khalahu walaupun sudah ma wa kana ahlan fihi walaupun di situ ada keluar tadi ya. niat kembali kemana tadi niat kembali ke ma ke Malang walaupun di Malang ada keluarganya ada bibinya ada pamannya wa biniyati ruju' ruju'uhi ilaihi dhalan an keluar daripada niat kembali tadi kan niat sampai Surabaya niat kembali keluar daripada itu kalau nyasar mau ke Tuban sampai Surabaya nyasar ke balik ke Sido Sidoarjo misalnya tapi bukan niat kembali tapi karena kesasar ya maka hukumnya masih boleh gosar padahal mendekat ke kok tahu-tahu nyasar sampai di depan rumah <laughs> boleh gosar boleh jamaah kalau pergi lagi baru boleh Allah halaman seratus halaman uh, 19 faedah faedah ketujuh Faida sabi'a ightasala al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Biasanya kalau dikatakan Hasan yang dimaksud adalah Imam Hasan Basri. Tapi kadang-kadang, kadang-kadang yang dimaksud bukan Imam Hasan Basri tapi Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sibtun Nabi Shallallahu alaihi wasallam cucunya Nabi. Seperti di sini nih yang dimaksud adalah Sayyidina Hasan, bukan Imam Hasan Basri. Ya, biasanya kalau dikatakan Hasan Hasan biasanya Imam Hasan Bas. Tapi di sini ndak, ini Sayyidina Hasan. Suatu waktu Sayyidina Hasan radhiyallahu taala membersihkan dirinya, badannya dengan mandi. Wakharat min dari. Setelah bersih, mandi segar, dia keluar dari rumahnya. di layam di suatu hari wa alaihi hullatun fakhirah dan setelah dia mandi itu pakai pakaian yang mewah karena Sayyidina Hasan juga lumayan Sayyidina Hasan juga termasuk orang yang kaya di zaman jadi lengkap kaya iya tampan juga iya ilmunya juga iya semuanya sudah iya ilmu tampan kaya lengkap semuanya. Jadi Sayyidina Hasan, apalagi murid uh, cucu Rasul Rasulullah SAW sudah cucunya Rasulullah SAW. Jadi alaihi hulafahiro dia pakai baju yang mewah, baju yang indah, baju yang mahal. Wafradahiro dia biarkan rambutnya yang melewati telinganya, panjangnya melewati telinga. Ya, melewati telinga sedikit dengan tampak yang jelas wa mahasin safira dan terlihat keindahan yang tampak yang jelas ya sudah tampan dan dia ya juga memakai kudanya yang mewah gagah apalagi Sayyidina Hasan kan dari kepala sampai pusar mirip dengan Rasul Rasulullah dari pusar ke bawah mirip dengan Sayyidina Hu yang Sayyidina Husain jadi Sayyidina Hasan betul-betul tampan. Makanya dia kejar-kejar oleh wanita. Bukan dia yang minta untuk menikah, tapi wanita yang meminta untuk dini dinikah. Sehingga sampai menikah 200 istri. Pernah nikah dengan 200 wanita. Jadi pernah suatu hari nikah menceraikan empat istri dalam satu hari. Dan nikah lagi dengan empat istri yang baru. Sayyidina Hasan ini <laughs> Karena wajahnya tang. Tapi bukan Sayyidina Hasan yang minta melamar, bukan. Mereka sendiri yang datang, orang tuanya datang bawa putrinya. Tolong tabarukan nikahkan nikahi putri ana. Datang lagi. Makanya ketika Sayyidina Ali marah kepada Sayyidina Hasan putra ini jangan nikah nikah soalnya apa ya, nikah buat mainan nikah dicerai nikah cerai kawin lagi pindah sana pindah sini sampai Sayyidina Ali mengumpulkan orang-orang eh hey, wahai orang-orang termasuk diantaranya Qabila Hamdan itu yang banyak menikahkan putrinya kepada Sayyidina Hasan la tungkihu baratikum ala ibni Hasan jangan kamu nikahkan putri-putri kalian kepada Sayyidina Hasan fa innahu mitrak fa innahu apa mitrak hmm? suka mencer eh, itu nikahkan dicerai juga buat apa yang dinikahkan dicerai juga maka di situ mereka mengatakan, "Ya Imam Ali, walaupun putri-putri kami dicerai, tetap kami ingin dinikah oleh Sayyidina Hasan, putri kami dinikah. Bahkan seribu putri pun kami miliki akan kami tawarkan kepada Sayyidina Hasan untuk dini. Nah, itu cintanya ya bukan hanya cinta kepada tampannya Sayyidina Hasan juga juga karena cucu Rasul Rasulullah SAW. Apalagi hartanya juga demikian. Sayyidina Hasan Karim orangnya kaya juga kah? Karim dia suka nyemberi bahkan istrinya yang sudah dicerai pun masih dikasih naf nafkah kasih uang ada Sayyidina Hasan jadi ketika suatu waktu dia pergi dengan pakaian yang mewah rambut yang rapi ya, dan mahasin safira keindahan yang jelas tampan yang yang luar biasa fa'aradha lahu fitarikihi sahsun min mahawij al-yahud tahu-tahu dihadang di jalannya ini oleh seseorang yang seseorang ini adalah orang Yahudi yang fagir orang Yahudi yang miskin Yahudi tapi mis anggaplah orang Cina tapi mis biasanya kan orang Cina kaya-kaya tapi ini Yahudi tapi miskin wa alaihim mishun min juludin bajunya dari kulitnya binatang kalau keringat bau semuanya. Hmm. nggak hmm. keringat kan sudah bah, nggak bau. Ditambah keringat. kot anhakat hul illah. Habis itu badannya berpenyakit. Ilah ini marat. Jadi penuh gatel-gatel borok semuanya penyakitan. Sudah Yahudi. Hmm. Sudah miskin. Penyakit penuh di badannya rokibat hulkillah ya rokibat hulkillah artinya apa sangat mis kekurangan zillah orang yang hina terhina wasamsud dhahira gad sawat sawahu panasnya matahari di cuaca yang sangat panas apalagi di Saudi kan kot sawat sawahu telah memanggang kulitnya itu kan orang yang dikerja di bawah panas-panasnya matahari kan wajahnya gimana itu ini sudah gitu penyakitan Yahud miskin pakai baju yang kulit yang bau bahwa hamilu jarati ma'ala kofa, bis masih bawa bawa air gentong di punggungnya sudah sakit bawa gentong lagi pokoknya parah ini tahu gafal hasad tahu-tahu memberhentikan jalannya Sayyidina Hasan radhiyallahu taala wa qala ya ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahai anak Rasulillah ya cucu juga dianggapkah anak ya ibna Rasulillah wahai anak dan putra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam soal soalun ada pelajaran ada pertanyaan ini tanya di tengah jalan berarti biasanya tanya soal di kelas kan hmm. soal qala ma huwa ini Sayyidina Hasan di atas tunggangannya ini. Dia mau tanya apa? Mahwa qala jadduk yakulu. Kakekmu mengatakan, "Adunya si jenul mu'min wa jannatun Dunia itu penjaranya orang mukmin. Dan dunia itu surga bagi orang kafir. Berarti dia mau protes ini. Nabi salah ini. Kakekmu ini ngomong nggak benar, ngawur. Anta mukmin, Ana kafir. Tapi keadaannya kok ber berbalik 180 derajat. derajat. Fama aradunya katanya orang Yahudi yang miskin tadi itu. Aku tidak melihat dunia illa jannatan lak. Alam dunia ini seperti surga bagimu. Apa yang tidak surga? Kekayaan ada, ilmu ada, dihormati oleh orang-orang, cucu Rasulullah, tampan luar biasa nikah seenaknya bisa kan semuanya ada kan ini dianggap sur surga oleh Yahudi tatana ambiha kamu nikma wa ma araha ila sijnan alayya dan aku tidak melihat dunia ini kecuali penjara bagiku kebalikannya sudah jelek hitam Yahudi miskin penyakit bawa barang berat tidak bisa nikah siapa mau nikah sama dia kan Al-Muhim ya ma'ara ila sijanan aliyya qad ahlakani duruha telah membuat aku binasa ini dunia ini wajhana ajhadani fakruha membuat aku terbebani menahan kefakiran di dunia ini ini apa artinya maksudnya? Dia ya protes ini gimana? Kok dikatakan si jinun mukmin wa janatul? Kan mestinya janatul kafir, mestinya janatul mukmin. Wa si jinul ka? Falamma sami al Hasan kalamahu qala lahu ya hadha. Spontan dia mengatakan. Tidak mikir dulu. Ya hadza. Lau nadarta ila ma a'addallahu lahu fil ali fil akhirah kalau kamu melihat apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku fil akhirati di akhirat daripada surga. Mala ainun wala udhunun samiat wala khatar ala qalbi setampan-tampannya orang di surga tam tampan mungkin lebih tampan lagi. Sekaya-kayanya orang di dunia di surga jauh lebih kaya. Semewah-mewahnya pakaian, pakaian di surga jauh Artinya kalau dibanding dengan kemewahan di ya, surga, dunia dibanding surga, ya itu tidak ada apa-apanya. Sama aja anak ini seperti di di penjara, bukan di neraka, tapi di di penjara. Jadi sama seperti penjara. Kenapa? Karena ya walaupun begitu juga tetap ada hukum wajib harus begini, ada hukum haram tidak bebas. Kalau nanti di surga tidak ada hukum haram lagi. Yang haram-haram semuanya akan halal mau apa aja ini boleh mau mabuk-mabukan boleh foya-foya boleh mau buka orot juga bu boleh terserah tapi kapan surga kalau di dunia taat kepada Allah SWT kalau di dunia tidak taat kepada Allah ya siap-siap ente rasakan <laughs> Falamma sami'a Hasan anak ya hadza law nadhafa ila Allah fil akhirah la alimta kamu akan mengetahui anni fi hadhihi al-hala binisbah ila tilka Kamu akan melihat bahwasanya aku ini kalau dibandingkan keadaanku nantinya di surga, maka bagikan aku ini di walau nadhabta ila ma a'adallahu laka fil akhirah minal azab al-alim. Kalau kamu melihat apa yang disiapkan oleh Allah di nerakamu nantinya daripada azab yang pedih, azab yang keras, kamu akan melihat kamu ini sekarang ini fi jannatin wasi'ah. Bebas inti. Di neraka satu tehel ini ditempati 10 orang. Dari seseknya neraka. Belum siksaan yang bermacam-macam. Ya, siksaan apa yang tidak ada. Neraka yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang nantinya dikasih pakaikan sepatu yang terbuat dari timah yang sudah dibakar sampai hangus dan dipakaikan sehingga kulitnya bukan kulit aja daging-dagingnya semuanya apa namanya meleleh otaknya itu meleleh dia ketika itu merasakan yang luar biasa siksaan sehingga dia mengatakan ya Allah ku aneh ini diberikan oleh Allah siksaan yang paling pedih di neraka paling keras siksaannya padahal dia paling ri ringan katanya Rasul padahal la ahwanuhum dia sebenarnya paling ringan itu azabnya di neraka seperti itu naudzubillahi min mudah-mudahan kita tidak merasakan sama sekali azab yang di neraka Allah dan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan di surga Allah Sementara amin ya robbal amin amin nah kalau dia dibandingkan keadaannya dia di neraka ya lebih baik dia akan di dunia dan bagaikan surga Allah <clears throat> ya rabbana tarafna Fatub alaina tauba tausil likulli